Insya Allah pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dari empat pertemuan yang telah kita selesaikan Alhamdulillah Yaitu terkait tentang Introspeksi dirimu Di tengah wabah Corona Pada pertemuan yang lalu telah kita Jelaskan sebagian terkait tentang adanya wabah corona ini mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur dan bersabar. Pentingnya bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal, kemudian bersabar ketika ditimpakan musibah kepada kepada kita. Nah, berlalu bersama kita hadith yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang dua sifat seorang muslim yang sangat menakjubkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajam li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min." In asabatu sarra syakar kana khairallah wa in asabatu dharra sabar kana khairallah. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan. Sesungguhnya setiap perkaranya adalah kebaikan. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali hanya seorang mukmin ketika dia diberikan nikmat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Jika dia ditimpakan kesulitan, musibah, ya. Termasuk apa yang menimpa dunia ini secara umum dan negeri kita Indonesia secara khusus dengan tersebarnya wabah virus yang mematikan biidnillahi azza wa jalla itu virus corona. Maka hendaklah seorang muslim itu bersabar terhadap musibah tersebut. Karena ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah ketika kita diselamatkan dari penyakit tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang ditimpakan musibah tersebut. Ya. Dan subhanallah dampak dari musibah ini itu mendunia barakallahu fikum. Aktivitas yang ada sekarang ini belum normal. Di sebagian daerah, di sebagian tempat yang mereka masih dalam kondisi zona merah istilahnya, mereka belum bisa untuk melakukan aktivitas secara umum. Adanya perlakuan new normal ya, yang disebut dengan era baru, ya, itu pun masih perlu untuk menjalankan atau wajib untuk menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Barakallahu fikum. Karena ini merupakan bentuk penjagaan diri. Dan menjaga orang lain barakallahu fikum. Iya. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar ketika ditimpakan musibah maka ini adalah merupakan perkara sifat seorang muslim yang sejati. Nah, telah kita jelaskan sebagian dari penjelasan terkait tentang syukur. Ya. Terkait tentang bersyukur kepada Allah. Syukur adalah ibadah. Ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, Penjelasan yang terakhir kita sudah menjelaskan tentang apa? Buah manis dari kesyukuran sudah ya? Hah? Siapa yang nulis terakhir? Yang paling terakhir. Hah? Pentingnya syukur. Tanda-tanda orang yang bersyukur belum ya? Pentingnya syukur ada berapa poin? Ada lima. Hmm? Belum sampai lima. Yang kelima, ganjaran di dunia dan akhirat. Belum ada. Taib. Yang keberapa? Mana sendiri lupa tandanya yang Hmm? Ya? Yang pertama adalah syukur sifat orang yang beriman. Yang kedua, merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada? Ulum. Hayya insyaallah. Kita masuk. Seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan hasil yang sangat indah. Buah yang manis rasanya buah manis dari kesyukuran tersebut. Di antaranya yang pertama, syukur adalah sifat orang yang beriman. Syukur adalah sifat orang yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah berlalu bersama kita, hadis ajama li mu'min inna amrahu kullahu khairun ila akhiril hadis. Ya. bahwa dua sifat yang menakjubkan bagi seorang mukmin dan ini hanya terjadi bagi orang yang beriman yaitu bersyukur ketika diberikan nikmat dan bersabar ketika ditimpa musibah. Buah dari kesyukuran yang kedua merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur adalah sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridho kepada pada kalian. Kemudian yang ketiga, bersyukur merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ini nanti bisa ditulis ayatnya surah An-Nisa ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma Allah bi'adzabikum?" Ma yaf'alallahu Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah akan menghadap kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sesungguhnya Allah itu syakir lagi alim. Ya. Ini telah kita sebutkan penjelasan dari ulama tafsir ya terkait tentang syakir dan alim. Ya. Kemudian yang keempat dari buah manis kesyukuran kepada Allah Azza wa Syukur merupakan sebab ditambahnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau ditambah nikmat, syukur. Syukuri apa adanya. Syukuri apa yang ada. Ya. Kalau dari sisi dunia, seorang tidak bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebanyak apapun itu dia tidak akan merasa cukup. Ya. Dan manusia sifatnya seperti itu. Laukana kana wadiyan min zahab, Laukana kana ibn Adam wadiyan bin zahab, lakana ayuhibba wadiyaini. Atau kama qala Rasulullah. Seandainya manusia itu mempunyai satu lembah emas, maka sungguh dia ingin lembah yang kedua. Walam yam fahu illa turab dan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali apabila mulutnya dipenuhi dengan tanah. Artinya dia tidak akan berhenti dengan sifat rakusnya dia terhadap dunia kecuali ketika dia meninggal. Manusia seperti itu. Dapat satu ingin dua. Dapat dua ingin tiga terus. Ya. Kalau tidak dibarengi dengan kesyukuran tidak akan pernah merasa cukup. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil ar, walakin al ghina ghina nafs." Bukanlah kecukupan itu dengan banyaknya harta. Kekayaan yang banyak. Itu bukan kecukupan yang sebenarnya. Buktinya banyak orang yang tidak cukup dengan kekayaannya. Didengar di sebuah daerah ada orang yang sangat kaya raya. Namun siang malam masih bekerja. Tidak pernah istirahat. Sampai-sampai orang yang paling miskin sekalipun dikalah Oleh semangatnya dia orang yang paling kaya tersebut. Karena tidak pernah merasa cukup. Apa kecukupan yang sebenarnya? Walakin nalgina gina nafs itu kecukupan di dalam hati. Satu yang sedikit. Namun dibarengi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal. Maka yang ini akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Ya. Dalil yang menjelaskan tentang tambahan nikmat ini dalil ayat yang masyhur dalam surah Ibrahim ayat yang ke berapa? 10 ke bawah ayat ke tu ayat yang ketujuh wa ittazana rabbukum la in syakartum la azidannakum dan ingatlah juga tatkala Rabbmu mengumumkan la in syakartum la azidannakum apabila kalian bersyukur maka Allah pasti akan tambah nikmatnya wa in kafartum inna adzabil syadid namun kalau kalian mengkufur nikmatku kata Allah maka sungguh adab Allah Azza wa Jalla itu sangat pedih. Iya. Nah, jadi tambahan nikmat itu adalah dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, Dengan bersyukur seorang akan mendapatkan ganjaran di dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan ganjaran pahala di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sampai seorang memahami bahwa syukur itu hanya sekedar pujian. Ya, dan bentuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu barakallahu fikum. Seorang yang bersyukur kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dan kita bersyukur. Bersyukur dengan tiga perkara. Bersyukur dengan hati kita. Meyakini bahwa apapun yang kita miliki dan dimiliki oleh orang lain, oleh orang orang lain itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ma min ni'matin fa min Allah bersyukur dengan lisan dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala mengucapkan menyebut-nyebut nikmat tersebut fa amma bi ni'mati rabbika fahaddid dan alakun nikmat yang ada pada diri kalian sebutlah ucapkan nikmat tersebut dalam rangka mengingatkan kepada diri kita dan manusia ini adalah nikmat bukan dalam rangka takabur kemudian bersyukur dengan anggota badan maka ketahuilah barakallahu fikum dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 145 Allah Azza wa Jalla berfirman Wa sanajzis dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami berikan ganjaran kepada mereka. Ya. Imam At-Tabrani atau Imam At-Tabari Imam at tabar rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau membawakan riwayat dari Ishaq Ibn Ishaq. Nah, maksudnya adalah karena bersyukur maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat. Jadi Allah akan memberikan kebaikan yang Allah janjikan nanti di akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla juga akan melipat gandakan atau melimpahkan kepadanya rizki baginya di dunia. Ya. Jadi di dunia akan dilapangkan rizkinya dengan kesyukuran. Dia sudah mendapatkan kebaikan yang besar. Termasuk pembuka pintu rizki dengan syukur. Ditambah nikmat itu. Yang kedua, di akhirat Allah Subhanahu wa taala persiapkan baginya ganjaran yang besar. Ganjaran itu adalah balasan. Pahala. Ya. Yeah. Kemudian ikhwan ya fillah azakumullah barakallahu fikum. Bagaimana tanda orang yang bersyukur itu? Dan ini sekaligus menjelaskan kepada kita tiga atau arkanus syukur. Tiga rukun kesyukuran. Ya, sebagainya disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ya, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah terkait tentang tanda-tanda kesyukuran atau rukun kesyukuran. Yang pertama adalah mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadanya. Jadi pengakuan ini dengan hati. Iya. Dia meyakini bahwa apa yang dia rasakan, apa yang dia miliki dan apa yang dimiliki oleh orang lain maka Itu adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ia pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mutirna atau mutiran nasu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asbaha minan nasi syakirun Wa kafirun. Wa kafirun. Ketika oh, hujan turun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hujan turun ya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda atas hujan ini ada manusia yang bersyukur turunnya hujan. Ada manusia yang bersyukur dan ada manusia yang kufur nikmat. قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا Orang yang bersyukur yang mengatakan ini adalah rahmat Allah. Ya. Dia mengatakan bahwa turunnya hujan adalah rahmat Allah. Azza wa Jal. Hadihi rahmatullah. Maka ini ucapannya orang yang bersyukur. Dia menyandarkan nikmat hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kufur nikmat dengan turunnya hujan itu dia mengatakan laqad sadaqana ukada wa gada. Dia mengatakan oh pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Dia menyadarkan turunnya hujan itu dengan naukada wa kada. Iya. Sebagian di masyarakat ketika Eh, lagi panas kemudian turun hujan, menyandarkan turunnya yang ini karena adanya orang yang meninggal. Nah, kata. Ada orang yang meninggal. Nah, maka ini ucapan orang yang tidak bersyukur. Tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang merupakan tanda dari kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal adalah menyebut-nyebut nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Ya. Dan ini perbuatan li lisan. Sebut nikmat itu. Ya. Puji Allah Subhanahu wa taala. Ini diucapkan alhamdulillah wa syukurillah Nah, ucapkan nikmat itu. Puji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tersebut. Ya. Dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu perbanyaklah menyebutnya. Disebut nikmat. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla telah memberikan nikmat. Ya, melapangkan kita dalam majelis ilmu memberikan pemahaman yang benar ya dan memberikan kemudahan bagi kita untuk duduk di majelis dan seterusnya sebuah nikmat atau nikmat yang berupa perkara dunia ya nah tentu menyebutkan nikmat tersebut bukan dalam rangka untuk takabur ya bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri ujub merasa kagum dengan dirinya tapi dalam rangka untuk ha? memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala agar jiwa ini agar diri kita diingat akan nikmat tersebut. Ya, dan demikian pula mengingatkan manusia akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, ia merupakan tanda kesyukuran menunjukkan rasa syukur itu dengan memanfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga bentuk tanda sekaligus menjelaskan rukun syukur. Ya. Namun ada hal penting yang harus butuh kita ketahui di sini barakallahu fikum. Ada cara bersyukur yang salah. Ya. Ada cara bersyukur yang keliru. Ya, bukannya dia mendapatkan pahala namun justru dia mendapatkan dosa bahkan dia bisa terjatuh ke dalam dosa yang besar. Ya. Apa bentuk kesyukuran yang salah tersebut? Yang pertama, dia bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian orang ada yang mendapatkan nikmat mereka mengungkapkan nikmat tersebut kepada selain Allah Azza wa Jal. Ya. Mungkin dia mengucapkan nama jin, nama syaitan, ya, atau mengucapkan nama berhala tertentu, ya, dewa atau dewi. Nah, yang dianggap sebagai yang memberikan rezeki. Maka Kita katakan kepada mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-37. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Bacakan kepada mereka firman Allah Azza wa Jalla, apakah engkau kufur kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah kemudian mengubahnya menjadi nutfah ya lalu menjadikanmu sebagai manusia diciptakan dari tanah berubah menjadi air mani air yang hina setelah itu berubah menjadi manusia apakah engkau kufur kepada Allah Azza wa Jalla ya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita yang telah menghidupkan kita Dari Allah Azza wa Jalla sematalah segala kenikmatan. Maka ada manusia yang sungguh tidak tahu terima kasih. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka tentu ini merupakan bentuk kesyukuran yang menyimpan di dalam syariat. Ya? Justru Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 66 balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan beribadahlah hanya kepada Allah dan jadilah hamba yang bersyukur. Jadilah hamba yang bersyukur. Nah. Ada bentuk yang kedua, bentuk cara bersyukur yang keliru, ya. Disebut dengan ritualisasi rasa syukur yang tidak diajarkan di dalam agama. Ya, dia seakan-akan syukur itu dengan membuat ritual-ritual tertentu. Ya. Jadi mereka melakukan suatu amalan atau ritual tertentu di atas nama dan kesyukuran. Iya. Sebagian menghanyutkan sesajen di laut dalam rangka untuk bersyukur. Iya. Katanya itu zakat bumi. Ini syirikan. Ketika bertambah umurnya, dia bersyukur dengan melakukan ulang tahun. Ya. Dinyanyikan lagi panjang umurnya, panjang umurnya. Ya, padahal semakin pendek umurnya ya. Nah. Seharusnya menangis dia, bukan bergembira. Ini dirayakan. Merayakan ini. Kaum muslimin merayakan. Barakallahu fikum. Ya. Sementara ini bukanlah bagian dari Islam. Ini tasyabuh bil kuffar. Dan Nabi saw alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Iya. Ulang tahun. Ulang tahun ini banyak ya. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diulang tahunkan. Ini paling parah karena menganggap suatu ibadah yang besar menganggap itu sebagai bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid. Ya, ulang tahun untuk umurnya, ada lagi ulang tahun pernikahannya. Ya. Dia menganggap itu rasa syukur. Sementara ini tidaklah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan ancaman yang keras bagi orang-orang yang melakukan suatu amalan yang tidak dibangun di atas dalil. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa araddun ay mardud. Barang siapa yang melakukan suatu amalan suatu ibadah yang tidak berasal dari kami kata Nabi, maka amalannya tersebut mardud. Amalannya tertolak. Ya. Yeah. Sehingga ikhwan finna azakumullah barakallahu fikum, kesyukuran itu harus dibangun di atas ha? dalil Al-Qur'an was sunnah. Nah, jangan sampai seorang salah di dalam menempatkan kesyukuran tersebut. Sampai-sampai dia bersyukur kepada selain Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Iya. Atau dia bersyukur dengan melakukan ritual-ritual tertentu, acara-acara yang berbau kesyirikan, yang berbau tasyabbuh bil kufar. Ya. Belum lagi justru membuang-buang harta. Terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini bukanlah bentuk kesyukuran yang diinginkan di dalam Islam. Ya. Nah, bukanlah bentuk kesyukuran yang dibenarkan. Ya. Adapun kesyukuran yang benar sebagaimana telah kita jelaskan itu harus ya kita kembali kepada bimbingan yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an was sunnah ya dan tentunya barakallahu fikum syukur itu adalah ibadah bersyukur itu adalah ibadah merupakan perintah Allah azza wa jalla ya sehingga orang-orang yang melaksanakannya itu akan diberikan ganjaran akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi bersyukur ketika diberikan nikmat. Kemudian bersabar ketika diujikan kepadanya satu musibah. Dan sabar itu disebutkan oleh para ulama kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan tentang bab As-sabr ya. Di awal-awal kitab beliau ketika menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Nawawi, beliau menjelaskan bahwa syukur itu terbagi menjadi tiga. Ya. E, sabar itu terbagi menjadi tiga, Sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah as-sabaru ala taatillah. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini disebutkan dalam surah Taha Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Dalam surah Taha ayat 132. "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Perintah. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Kemudian bersabarlah dalam memerintahkannya. Sabar. Itu perintah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi ayat ini barakallahu fikum menyebutkan tentang perintah bersabar dalam taat. Seorang suami Yang harus bersabar dalam memerintahkan istrinya untuk mengerjakan sholat. Ya. Wanita. Nakisatul dini wal akal. Yang wanita sifatnya kurang agamanya dan kurang akalnya. Sabar dia. Ajari mereka Al-Quran wa Sunnah. Ingatkan mereka. Perintahkan mereka. Untuk melakukan ibadah. Di sini perintah untuk melaksanakan sholat. ya sudah menjadi perkara yang maklum terkadang ini perkara yang diremehkan dari sebagian ummahat ibu-ibu karena sibuk di dapur menjadi alasan untuk menunda sholat ah, nanti masih panjang waktu ya nah sehingga seorang suami kepada kepala keluarga untuk saling mengingatkan ya Juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilqadati wal'ashi yuriduna wajah. Dan bersabarlah kamu terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabbnya di waktu pagi dan sore dengan mengharapkan wajahnya. Surah Al-Kahfi ayat 28. Ya. Jadi perintah untuk bersabar terhadap orang kepada manusia. Nah, bersabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Bersabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana kesabaran beliau? Ya. Beliau diajak berzina oleh istri seorang Al-Aziz, pembesar di negeri Mesir pada saat itu. Di tempat yang sudah aman lagi tertutup rapat. Dalam kamar tidak ada yang ganggu dia. Hanya dia berdua. Bisa dibayangkan. Seorang pemuda. Diajak oleh seorang wanita yang cantik jelita. Sudah di dalam kamar, terkunci rapat, tidak ada orang yang melihat. Apa yang terjadi? Mengerikan. Jangan dibayangkan ya. Mengerikan. Ya. Ini sudah di tempat yang aman sehingga tidak mungkin ada orang yang tahu. Ya. Selain itu istri Al-Aziz juga memiliki kekuasaan dan kekuatan terhadap Yusuf karena hamba sahaya. Ya. Namun subhanallah Nabi Yusuf alaihissalam mampu menghindari ajakan berzina dari seorang wanita yang cantik tersebut, padahal dia sendiri adalah seorang pemuda yang masih ya masih muda, ya namanya seorang pemuda gimana ya? Nah, sehingga sangat mudah untuk tergoda untuk melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk bersabar. Ini tingkat kesabaran yang luar biasa. Ya. Bersabar dalam menjauhi kemaksiatan yang sangat luar biasa barakallahu fikum. Sampai-sampai dia rela untuk dipenjara. Ya. Kalau sekarang sudah berbuat dipenjara lagi. Sudah double. Dia tidak mampu untuk menahan dirinya. Nah, sudah itu dipenjara. Nabi Yusuf alaihissalam meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia rela untuk dipenjara. Sebagaimana diceritakan di dalam surah Yusuf. Ya, yeah, Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat 33. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh wa in wa illa tasrifu anni kaidahunna Kemudian Yusuf berkata, wahai Robku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, ini kesabaran, kesabaran yang luar biasa. Bersabar dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, sabru ala aqdarillah, bersabar dalam menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang ketiga ini adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Fasbir li hukmi rabbik. Dalam surah Al-Insan ayat 24. Fasbir li hukmi rabbika. Dan bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Ya. Jadi kita bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah takdir yang baik kemudian takdir yang buruk? Maka seorang muslim wajib untuk menerima ketentuan tersebut. Ya. Termasuk ketika seorang muslim ditimpa kepadanya takdir yang buruk, timpakan musibah, penyakit, ya. Tersebarnya wabah penyakit. Barakallahu fikum. Maka wajib untuk dia untuk bersabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di balik dari musibah tersebut pasti terkandung berbagai macam kebaikan. Nah, Tak terkecuali dengan musibah yang melanda kaum muslimin atau manusia pada saat-saat ini. Ya. Maka semuanya itu terkandung padanya hikmah yang justru akan semakin menyadarkan manusia ya akan besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, jadi ini tiga jenis kesabaran yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang tentunya selama manusia menjalani kehidupan di dunia, maka wajib bagi dia untuk menjalankan tiga jenis kesabaran tersebut. Ya, karena sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Selama manusia hidup, selama itu pula dia wajib untuk bersabar. Dengan tiga jenis kesabaran ini. Ya. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya, batas kesabaran itu nanti meninggal. Selama manusia hidup, selama itu pula dia wajib untuk bersabar. Dengan tiga jenis kesabaran tersebut. Nah. Wallahu taala alam sawab. Ini yang dapat kita sebutkan pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Ya. Insyaallah taala terkait tentang pembahasan introspeksi dirimu di tengah wabah corona masih ada sesi yang berikutnya. Mudah-mudahan sesi yang terakhir ya.